Kita teruskan kembali kajian kitab I'tiqad A'immati Alil Hadis, akidah para imam alil hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Wa qala Abu Bakar Ismaili rahimahullah ma'aluzumil jama'ati. Ya, setelah menjelaskan wajibnya belajar ilmu agama dari sumbernya, dari ahli sunnah wal jamaah yang berkompeten dalam bidangnya, dan berantusias, bersemangat dalam menimba ilmu, yaitu yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para sahabat, beliau mengatakan ma'aluzumil jamaah dan wajib untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Ini kata-kata yang kalau disilakan oleh orang Arab itu seperti kalimat tot, seperti karet atau ban, bisa ditarik kemana-kemana. Ya. Banyak disalahgunakan kata-kata ini untuk menjerumuskan ya sebagian kaum muslimin ke dalam kesesatan ya kita sampaikan yang lalu tentang kelompok Islam Jamaah atau yang dulunya namanya Lemkari ya sekarang LDII mereka mendoktrin ya pengikutnya dengan istilah bahwasanya yang tidak berbaiat dengan jamaahnya mereka kalau mati mati dalam keadaan jahiliyah kafir murtad naudzubillah min dalik Ya, memakai kata apa? Al-jamaah. Ya. Demikian pula kelompok teroris sekarang. Mereka menamakan ya jamaah ansar daulah. Ya, pakai kata-kata apa? Jamaah. Ya, terkadang mereka juga pakai hadis-hadis Rasul SAW untuk ya menjerat sebagian kaum muslimin ke dalam jaring-jaring kesesatan mereka. Maka di sini perlu untuk kita memahami apa makna al-jamaah. Ya, sesuai dengan hadis ataupun pemahaman para ulama al-sunnah wal jamaah. Eh, seperti biasanya kita bacakan syarah dari Syekh Hamad al-Utsman hafizallahu taala. Kata beliau, "Qad ja'at an-nusus biluzumil jamaah wa anna jama'atun wahidah." Telah banyak nas-nas tentang wajibnya kita berpegang teguh dengan jamaah. Dan bahwasanya jamaah itu cuma satu. Ya. Di beliau sebutkan di sini ada kurang lebih tujuh riwayat yang di situ ada kata-kata al-jamaah. Yang pertama dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah pernah berkata kepada Rasul sallallahu "Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Ya Rasulullah, dahulu kami dalam masa-masa jahiliyah dan dalam kejelekan. Faja'an Allah bihadal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan, yaitu Islam. Fahal ba'da hadal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, nam ya akan ada kejelekan." Kultu wahal hal dalika syar min khairin?" Apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan? Kala na'am, ya ada. Wa dakhan. Dan dalam kebaikan itu ada dakhan asapnya, ada eh kesamar-samaran. Kultu Wa madakhanuhu, apa yang dimaksud dengan asap itu ya Rasulullah? Kala Rasul mengatakan, kaumun yahduna bi Akan ada sekelompok orang yang memberi petunjuk namun bukan dengan petunjukku. Maka hati-hati. Ya, meskipun mereka namanya edai, ustadz atau siapapun juru dakwah, namun ada yang memberikan petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ta'rifu minhum wa tungkir. Engkau mengetahuinya, mengenalnya, dan engkau mengingkarinya. Kultu. Kemudian Hudhaifah berkata lagi, Fahal ba'da dhalikal khair min syarin. Apakah setelah kebaikan itu akan muncul kejelekan? Kata Rasul SAW, Naam, du'atun ala Abu jahannam. Ia akan ada kejelekan. Yaitu da'i-da'i yang menyerukan raka neraka jahannam. Na'udzubillah min dalik. Ini yang kita sering ya ingatkan, peringatkan kita semuanya, hati-hati. Nggak semuanya namanya da'i, itu bisa diambil ilmunya. Nggak semua da'i itu lurus petunjuknya. Tidak semua da'i kita panggil untuk ceramah. Harus selektif. Ini yang Rasulullah apa peringatkan. Akan ada da'i-da'i yang menyuruhkan neraka jahannam. Seruannya kepada kesyirikan, seruannya kepada kebid'ahan, seruannya kepada eh, pemikiran-pemikiran sesat dan sebagainya. Maka hati-hati. Ya, ini bukan kita yang mengarang-arang untuk kita eksklusif tidak. Rasul yang mewasiatkan kepada kita. Nanti suatu zaman akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Kemudian kata Rasul, "Man ajabahum ilaiha qadafu fiha." Ada sebagian orang mengatakan kalau dia sesatkan untuk dirinya, eh kita kan nggak ikut eh nanggung nantinya. Tidak, kalian juga akan dimasukkan ke neraka jahanam. Kata Rasul, man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam tadi, Allah akan masukkan juga ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Ya, ku anfusakum, selamatkan diri kita. Eh, wa ahlikum nara dari api neraka dengan demikian pula dengan keluarga kita. Ya, jangan sembarangan menimba ilmu agama. Makanya Al Imam Abu Bakar Ismaili mengingatkan kita belajar ilmu agama min madanihi dari sumbernya yaitu dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dan yang memberikan ya pendidikan tarbiyah adalah ya orang-orang yang di atas akidah sahihah, di atas manhajnya para salafus saleh. Qultu kata Hudhaifah, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Sebutkan ciri-ciri mereka wahai Rasulullah. Rasul menjawab, "Hum min jildatina." Mereka dari kulit-kulit kita, kaum muslimin, ya. Dai-dai yang menyuruhkan neraka jahanam bukan misionaris. Ya, dalam artian ya kalau itu sudah jelas mukufar Ya, bukan orang-orang yang di luar kaum muslimin. Kata Rasul, mereka dari kulit-kulit kita sama kaum muslimin. Wa nabi bi sinatina Mereka juga berkata ya sesuai dengan atau sama dengan lisan-lisan kami. Ya, mungkin juga bisa bahasa Arab yang dibawakan juga ayat-ayat, hadis-hadis cuma ditakwilkan sesuai dengan ya akalnya, otaknya semata. Qultu, kata Hudzaifah, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Ya Rasulullah, apa wasiatmu jika aku mendapati keadaan seperti itu? Banyaknya dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Kata Rasul SAW, talzam al muslimin. Bagang erat Jamaat kaum muslimin. Ini intinya. Apa yang dimaksud dengan Jamaat kaum muslimin di sini? Wa imamahum dan pemimpin kaum muslimin. Ini salah satu wasiat Rasul di akhir zaman seperti ini. Ketika banyaknya kelompok-kelompok sesat, ketika banyaknya eh kelompok-kelompok yang ingin untuk mengkudeta, eh untuk mendemo dan sebagainya, ini pesan Rasul. Talzam jamatan muslimin wa imamahum. Ya, pemimpin kaum muslimin, kita punya presiden, punya pemimpin kaum muslimin. Bagaimanapun keadaannya, beliau adalah pemimpin kita. Kata Rasul, tazam Jamaatul muslimin. Ya. Dan imamah pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin. Ini adalah pesan agar kita betul-betul waspada dari dai-dai yang ingin memberontak dan sebagainya. Eh, kita kalau disuruh milih, pilih pemberontakan atau para pemberontak, meskipun gelarnya ustadz atau siapapun, dengan pemimpin kaum muslimin ya presiden atau raja yang penting dia masih muslim Rasul mengatakan talzam jamaatal muslimin wa imamahum ya bukan pemimpin pengajian bukan pemimpin ormas bukan pemimpin partai yang kita pegang erat adalah pemimpin kaum muslimin di antaranya Bapak Presiden kita Hafizallahu taala ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam qultu fa yakun lahum jama'atun wala imam Ya Rasulullah, kalau mereka pada waktu itu tidak ada jamaah, tidak ada imam, bagaimana? Ya, yang kita perbuat ya Rasulullah, Rasul mengatakan faltazil tilkal firaqakullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Ya, seandainya tidak ada satu pun dari ahli sunnah, tidak ada pemimpin, ya seperti dalam kekacauan, ya dalam pemberontakan luar biasa sudah tidak ada lagi pemimpin kaum muslimin, Ya, yang ada kelompok-kelompok, partai-partai, ormas-ormas, maka kata Rasul, taz, i'fal tazil tilkal firaqakula. Tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut. Ini yang Rasul pesankan, eh jangan pernah kita ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok sesat tersebut. Apalagi yang ikut memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Walau anta bi asli syajaratin. Meskipun engkau harus menggigit akar pohon hatta yudrikakal maut sampai engkau mati ya wa anta ala dzalik dalam keadaan ya menggigit akar pohon dalam keadaan sendirian, dalam keadaan terkucilkan, ghuraba, tidak ada masalah. Ya, yang penting kita alal jamaah ya di atas wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di sini jelas wajibnya untuk kita bersama pemimpin kaum muslimin. Jangan ikut-ikutan kelompok manapun yang ya ada niat untuk melengserkan, mengkacaukan dan ya memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Seandainya ya keadaan sudah kacau balau sudah jangan ikut-ikutan. Makanya ini adalah salah satu prinsip kita. Lebih baik kita mati sendiri daripada kita apa? sesat bersama-sama. Nauzubillah min dalik. Ya. Inilah kebenaran. Kebenaran tidak diukur dengan mayoritas. Rasul memesan, eh berpesan, berwasiat, lebih baik engkau mati dalam keadaan eh terasing daripada engkau ikut kelompok-kelompok sesat yang ada. Maka ini prinsip kita dan prinsip para salafus saleh yang diantaranya dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau mengatakan ilzam tariqal huda wala yadruka salikin. Pegang erat kebenaran, dan tidak akan mencelakakanmu sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Al-Islam bada gharibat, Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali ke dalam keterasingan fatu balil ghuraba. Ini harus kita apa? Jadikan prinsip dalam hidup kita. Lebih baik kita apa? Terasing, dikucilkan selama kita di atas kebenaran daripada kita ikut apa? Arus yang sesat dan menyesatkan. Ya, memang resiko hufatil jannatu bin makari. Surga dikelilingi dengan yang tidak Eh mengenakkan, eh dikucilkan, dicaci maki dan sebagainya. Namun selama kita ada kebenaran, ini ingat sabda Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Kata Fudail bin Iyad, ilzam tarikal huda, pegang erat jalan kebenaran. Wala yadurka kilatus salik. Tidak akan mencelakakanmu sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Wa iya wa turqad Hati-hati dari jalan-jalan kesesatan. Ya, wala taghtarra bikatsatil halikin. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang yang binasa. Dalam Islam yang penting yang paling utama kualitas. Ya, kuantitas itu belakangan. Kalau kualitas ya dibandingkan dengan kuantitas, pilih kualitas. Ya, lebih baik kita tadi berpegang dengan kebenaran meskipun sedikit orang yang ya bersama kita daripada banyak namun menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-salih. Kemudian riwayat yang kedua, An Ibn Abbas radhiyallahu ma anin Nabi sallallahu qala. Nabi sallallahu bersabda, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir alaih." Kata Rasul, barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir alaih, bersabarlah. Ini yang kita sampaikan bahwasanya pemimpin kaum muslimin manusia biasa. Bisa ucapannya, perbuatannya, kebijakannya, itu keliru, salah atau tidak sesuai dengan kehendak kita. Maka kata Rasul, "Fal yasbir alaih, bersabar." Eh, jangan dicaci maki, jangan didemo. Fa inna man jamata shibran, famata illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin tadi, sejengkal saja lalu dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Di sini kata-kata jamaah dengan tadi itu maknanya sama yaitu pemimpin kaum muslimin. Ya, bukan jamaah pengajian, ya, bukan jamaah partai, bukan jamaah ormas, bukan. Ya, maka sekali lagi hati-hati. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, barang siapa, ya, kelompok terutama LDI, mereka pakai hadis ini, barang siapa memisahkan diri dari jamaah, maksudnya kata mereka jamaahnya mereka itu mati dalam keadaan jahiliyah padahal yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah pemimpin kaum muslimin Demikian pula mereka memakai hadis tentang bayat. Barang siapa yang di lehernya tidaklah bayat kepada pemimpinnya mati dalam keadaan jahiliyah. Itu pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin mereka, bukan pemimpin pengajian. Ya, maka hati-hati. Ini kata orang Arab, ya kalimatul matot, ya bisa ditarik kemana-kemana, ya. Maka harus kita kembalikan kepada pemahaman para eh, ulama nanti akan kita sampaikan ucapan mereka. Jelas di sini Rasul mengatakan man ro'amin amri syai'an yakrahu namanya Amir Amrul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kajian, ya, bukan pemimpin kelompok-kelompok dari kaum muslimin. Makanya Rasul mengatakan barang siapa memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, ya mungkin mengatakan pemimpin itu sudah ya tidak layak jadi pemimpin harus dilengserkan, sudah tidak meyakini kepemimpinannya. Maka kata Rasul, barang siapa yang punya keyakinan seperti itu, apalagi sampai memberontak, eh maka dia kalau mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dalik. Yang ketiga, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu Rasul bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi salas." Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi asyhadu alla ilallah dan aku adalah Rasulullah kecuali dengan tiga hal. Yang pertama an-nafsu bin nafsi. Orang itu halal darahnya kalau dia membunuh orang lain. Boleh dikisos, namun yang mengkisos pemimpin kaum muslimin. Wasaibun zani. Orang yang sudah menikah dan dia berzina. Boleh dia apa? Atau dia dihukum rajam sampai mati. Siapa yang melakukan? Pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Rasul, wal mufarik li dinihi, yang murtad dari agamanya, atarik lil jamaah, yang meninggalkan jamaah. Kata-kata jamaah di sini kembali kepada apa? Pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin apa? Ya, pengajian. Ya, jangan sampai kita tertipu ya oleh kelompok-kelompok tersebut kalau kalian meninggalkan kami kalian apa halal darahnya dan ini memang dipakai oleh kelompok-kelompok khawarij ya seperti kelompok ISIS misalnya mereka berkeyakinan siapa saja yang meninggalkan jamaah mereka maka dianggap murtad halal darahnya. Jazakallah Jadi sekali lagi kata-kata al-jamaah di sini jelas adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, namun sekali lagi kelompok-kelompok sesat memakai kata-kata ini untuk mendoktrin para pengikutnya agar setia, taat, membaiat tokoh mereka. Ya, dengan ancaman kalau berpaling, tidak mau taat, atau bahkan keluar itu murtad itu dikatakan halal darahnya dan itu terjadi di kelompok-kelompok seperti kelompok khawarij makanya banyak cerita ketika orang itu tahu keadaan ISIS di ya Syria atau di Irak ketika mereka mau keluar dibunuh ya karena apa mereka berkeyakinan Dianggap apa? Al-mufarik lil jamaah. Memisahkan diri daripada jamaah mereka. Padahal itu adalah apa? Ya, jamaah yang sesat. Adapun yang dimaksud di sini adalah jamaah pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, "Man kharaja barangsiapa ta'ah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan, wa farakal jamaah, meninggalkan jamaah, Famata mata mitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini juga sama. Kata-kata al-jamaah. Ya, makanya kalau kita baca di sini riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab apa? Kitabul Imarah. Kepemimpinan kaum muslimin. Ya, bukan pemimpin kelompok-kelompok kaum muslimin namun jamaah kaum muslimin yaitu pemimpin kaum muslimin maka sekali lagi jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh kelompok-kelompok tersebut ya Bahwasanya al-jamaah ini masuk di sini adalah jamaah kaum muslimin yang dibawa komando pemimpin kaum muslimin entah bentuknya presiden atau peraja ataupun al-khalifah. Yang kelima, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, qala Rasul sallallahu ya dallahi ma'al jamaah. Rasul bersabda, tangan Allah bersama al-jamaah, yaitu jamaah pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi ini adalah satu sampai eh, riwayat yang kelima ini kurang lebih maknanya sama. Yang keenam juga demikian. Anil Harith Ibnil Haris harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi Rasul bersabda, "Wa ana amurukum bi khamsin amarani Allah bihinna." Aku perintahkan kalian eh dengan lima hal yang Allah perintahkan aku dengan lima hal tersebut. Yang pertama, asam wa ta'atu wal jihadu wal hijrah wal jamaah. Ya, mendengar, taat, berjihad, berhijrah, dan jamaah. Ini semuanya berkaitan dengan apa? Pemimpin kaum muslimin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, Rasul mengatakan, "Usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar serta taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin partai, bukan pemimpin pengajian. Kata Rasul, mendengar dan taat, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin, demikian pula berhijrah dan berjamaah. Ya. Fa inna man farakal jamaah. Sesungguhnya barang siapa meninggalkan jamaah, kaidah syibrin sejengkal saja, fakat khala bekotal islamin unukihi. Ya, maka dia telah meninggalkan eh bayat Islam dari lehernya kecuali dia kalau mau kembali kepada eh tadi kepemimpinan kaum muslimin. Ini sama al-jamaah yaitu pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Alaikum bil jamaah." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Wa iyyakum wal furqah dan jauhkanlah diri kalian daripada al-furqah yaitu kesesatan kelompok-kelompok sesat. Fa inna syaitan ma'al wahid. Setan bersama satu orang wa huwa al istaini abad. Dia eh, jauh dari dua orang. Wa man arada bahbu batal jannah falyazamil jamaah. Para siapa yang menghendaki keluasan surga, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan al jamaah. Ya, nanti akan disampaikan oleh Asyikh ada banyak penafsiran ya, ulama tentang kata-kata al jamaah ya meskipun nanti satu makna meskipun ungkapannya berbeda-beda namun tidak seperti yang dipahami oleh kelompok sesat tadi Bismillah kata Syekh Hamad wal muhim fi hadal asil azim ma'rifatu makna jamaah yang penting di sini kita mengenal apa itu makna al jamaah famah wal murad bil jamaah Li ahli sunnati fihi aqwalun kulluha muttafaqatun tubayyin makna jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mereka memiliki banyak ungkapan tentang mana al jamaah. Yang pertama, al jamaah itu bisa bermakna ahlul ilmi. Ya, bermakna ulama. Tentunya ulama ahli sunnah wal jamaah bukan duatun ala babi jahannam tadi. Lianna Allah hujjatan alal khalqi. Kenapa mereka dinamakan jamaah? karena Allah menjadikan mereka sebagai hujah atas semua manusia. Wali anal huda wa dinil haqqil ladzi ba'atsallahu bi rusulahu ma'ahum. Karena petunjuk dan agama yang hak yang Allah utus dengannya para rasul itu bersama para ulama fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa nasu tabau lahu fi amri din dan manusia mengikuti mereka dalam urusan agama. Wa hadza ma dzaba ila al-Bukhari fi sahihi kitab al-Ittisam bab wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata dan ini adalah salah satu ucapan Imam Bukhari tentang arti al-jamaah dalam kitab beliau Sahih Bukhari bab al-i'tisam berpegang teguh dengan eh, jamaah. Eh, dalam bab demikian jadikan kalian sebagai umat pertengahan wa ma'amra Nabi wasallam biluzumil jamaah wahum al ilmi. Eh, di antara tafsiran ulama tentang al-jamaah yaitu adalah ulul ilmi eh, para ulama yang dimaksud ulama al-sunnah wal jamaah Imam Al-Baghawi berkata wa tafsirul jama'ati inda lil ilmi hum ahlul fiqhi wal ilmi. Ya, tafsir para ulama tentang apa itu al-jama'ah yaitu mereka ahlul fiqhi, orang yang paham ilmu agama. Namun sekali lagi ilmu agama yang sudah kita sampaikan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, bukan ulamanya khawarij, bukan ulamanya ahli kalam, bukan ulamanya ahli bidah. Wasilah Ibnu Mubarak anil jamaah. Abdullah bin Mubarak ditanya tentang apa itu arti al-jamaah. Fakola Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Itu adalah jamaah. Ya. Fakila lahu Kot mata Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar telah meninggal dunia. Kalah fulan wa fulan, fulan dan fulan dari ulama-ulama setelah beliau. Kila kot mata fulan wa fulan, fulan dan fulan telah meninggal. Kalah Al-Barak Abu Hamzah As-Sukari jamaah. Ya, seorang yang bernama Abu Abu Hamzah As-Sukari adalah al-jamaah. Ya, di sini ada penjelasan bahwasanya ulama itulah al-jamaah meskipun mereka apa? sendirian. Yang kedua, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah al-hakim al-muslim. Ya, dan rata-rata hadis-hadis tadi itu berkaitan dengan makna yang satu ini, yaitu al-hakim al-muslim, pemimpin muslim. Allah dilau syaukatun wa kudrah, yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kepemimpinan. ya susu bihal bilad wal ibad dia memimpin negeri dan memimpin manusia. Sekali lagi apa? Pemimpin kaum muslimin seperti negeri kita punya pemimpin presiden eh Bapak Jokowi hafizah taala. Itu namanya apa? Al jamaah yang Rasul ya wasiatkan perintahkan untuk kita berpegang teguh dengan eh, ya beliau dalam hal yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Eh tetap kita pertengahan. Bukan berarti kalau kita mengatakan presiden kita al-jamaah, berarti kita mengatakan beliau suci dari kesalahan tidak, ya. Namun kita wajib bersikap bijak ketika ada kesalahan beliau, eh ada kekeliruan beliau, kita doakan semoga beliau mendapatkan hidayah petunjuk. Namun tidak boleh kita caci maki. Eh bukan berarti sekali lagi kalau kita mengatakan beliau adalah jamaah, bukan berarti kita mengatakan beliau maksum dari apa? kesalahan. Eh cuma kalaupun salah ada sikap-sikap al-sunnah yang sudah kita jelaskan berulang kali di sini. Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, alladhi fi, ta'ati man ala takmirihi Yang dimaksud dengan jamaah adalah pemimpin-pemimpin yang kaum muslimin eh diwajibkan untuk taat kepada mereka yang wajib atau yang kaum muslimin itu telah sepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin Ya, ini sekali lagi yakni masuk dengan jamaah. Wa yadullu li hadzal qaul hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu asabik dzikruhu sebagaimana dalam hadis eh, tadi yang sudah kita sampaikan, barang siapa melihat pemimpinnya berbuat yang dia tidak sukai, maka bersabarlah. Yang dimaksud di sini adalah apa? Amirul Mukminin Al-Hakim Al-Muslim ya entah gelarnya raja, presiden ataupun khalifah selama dia punya kekuasaan kekuatan eh, rakyat membaiatnya, mengakui kepemimpinannya, itulah pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini yang banyak tidak dipahami oleh eh, sebagian kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, di antara makna al-jamaah, yaitu humul mulazimuna li madhabi sahaba ahli sunnati wal jamaah. Yaitu yang berpegang teguh dengan ajaran para sahabat eh, Rasulullah Alaihi Wasallam. Makanya Rasul ketika menyampaikan tentang hadis perpecahan umat, umat akan terpecah yaitu 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat humul jamaah, mereka adalah al jamaah. Siapa itu al jamaah? Riwayat lain menjelaskan maan alaihi wa ashabi yang berpegang teguh dengan ajar Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallah wa in kunta wahdak. Namanya al-jamaah yaitu yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah meskipun engkau sendirian. Ya, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya, yang penting sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian, engkau dinamakan apa? Al-jamaah. Maka jangan kita terlalu berkecil hati. Banyak orang yang meninggalkan kita, banyak orang yang ya tidak suka dengan kita, mencaci maki, memboikot kita, ya selama kita alal kita wa sunnah dengan pemahaman para salafus soleh ingat sabda rasul yang selamat adalah apa al jamaah ya meskipun minoritas namun alal haqi ini yang paling utama ya sekali lagi al jamaah adalah mawafakal haq wa in kunta wahdak yang sesuai dengan kebenaran kebenaran tentunya dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh meskipun engkau sendirian. Wa qala Ishaq bin Rahawai, al-jama'atu alimun mutamasekun bi asari Nabi SAW wa Namanya al-jama'ah adalah seorang yang paham dan berpegang teguh dengan asar riwayat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahwal jamaah. Barang siapa yang mengikuti jejak Rasul, maka dialah yang dinamakan dengan al-jamaah. Ini tiga penafsiran para ulama tentang apa itu al-jamaah. Yang pertama tadi apa? Ya, ulama, ya ulama al-sunnah wal jamaah. Ya, ulama yang warasatul anbiya, bukan sekedar gelar ulama, namun dia menyelisihi hadis Rasul, sunnah Rasul, bahkan mencaci maki ya pengikut Rasul. Ini bukan al-jamaah. Ya ulama di sini ulama yang Rasul katakan al ulama warasatul anbiya yang mewarisi apa? Nabi SAW yang mewarisi sunnahnya Rasul, bukan yang malah mencaci maki sunnahnya Rasul itu ulama yang lama, itu ulama su, ya itu ada dua ton ala abe jahanam. Ya, maka hati-hati. Ya, makanya kita sering mengatakan jangan tertipu dengan slogan dengan propaganda, dengan nama. Lihat hakikat di dalamnya. Profesor doktor namun mencaci maki Nabi Muhammad misalnya. Ini bukan ulama, ini adalah duatun ala Abu abi jahannam. Naudzubillah min dalik. Kemudian kata Syekh di sini, fal mu'tabar fil jama'ati luzumul haq. Yang penting di sini ya dalam kategori tadi yang terakhir yaitu namanya al jamaah yang berpegang teguh dengan apa kebenaran duna nabor ila killatin au tanpa melihat kepada apa sedikit atau atau banyak walidalika qala ibnu qayyim rahimallah oleh karena itu ibnu qayyim rahimallah berkata ainal mukatsira birrijal minal mukatsati bil adillah mana itu orang-orang yang bangga dengan banyaknya orang dari orang-orang yang apa berbangga dengan ad-dalil. Artinya sekali lagi banyak orang yang hanya berbangga dengan mayoritas, namun kosong dari ad-dalil. Kemudian kata beliau, wa fassara ba'du alil bid'ah kal asyairati wal maturidiyah al jama bi ghalibil ummah. Ya, ada sebagian alil bid'ah dari kelompok Asy'ariyah atau Maturidiyah yang mentafsirkan al jamaah adalah mayoritas kaum muslimin. Ya. Antum ini minoritas, berarti antum dan kebatilan. Namanya mayoritas itu yang benar. Ini ada ya slogan-slogan seperti itu. Maka kata beliau, ini tidak benar sama sekali. Ada kalamun fasidun. Ini ucapan yang apa? Tidak tidak benar. Seperti yang kita sampaikan tadi, sampai Rasul mengatakan lebih baik engkau mati dalam keadaan apa? Menggigit akar pohon meskipun sendirian. Ya, tidak ikut arus mayoritas. Abdul Mas'ud mengatakan al jamaah mawafakul hak yang penting mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian. Itu jamaah. Itu tafsirnya Rasul, tafsirnya para sahabat Rasul. Ya, namun itu eh, tidak didengarkan oleh kelompok-kelompok tadi yang mengatakan yang benar pasti mayoritas tidak. Ya, bahkan Allah mengatakan wa intuti tuti fil ardi yudiluka an jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini adalah apa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti mayoritas karena kebanyakan mereka itu akan apa? menyesatkanmu dari jalan Allah. Rasul mengatakan, kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang benar, yang sedikit atau yang banyak? Ya, sedikit. Ini jelas sekali kata Rasul shallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ada sebagian kelompok karena mereka ya, merasa mayoritas, mereka mendoktrin pengikutnya untuk tetap ikut ajaran mereka dengan dasar mayoritas adalah bersama mereka. Padahal itu bukan jaminan kebenaran, bahkan sebaliknya al-haq itu eh, banyak ya eh, dikucilkan. Nah, mereka berdalil dengan kata-kata as-sawadul a'dham yang banyak mayoritas kata mereka. Kata beliau, hada kalamun fasid. Ini ucapan yang yang yang, yang salah, yang rusak dari beberapa sisi. Ya, ada riwayat yang mengatakan yang selamat adalah Aswadul as a'dham. Kata Syekh Hamad di sini, dhafu hadir riwayat itu riwayat yang tidak tidak sahih, riwayat yang lemah. Kenapa? Fa fi isnadiha Abu Khalaf al-A'ma. Karena ada rawi yang bernama Abu Khalaf al-A'ma kadzabahu Yahya bin Ma'in, didustakan oleh pakar ulama al yaitu Yahya bin Ma'in. Wa qala Daruqutni fil afrad innahu tafarrada bil hadis. Imam Daruqutni mengatakan perawi yang mengatakan ya atau perawi dalam hadis itu yang mengatakan arti al-jama' adalah asawadul as azam mayoritas itu ya bersendirian dengan hadis tersebut. Yang kedua, Anal murad bisawadil a'zam hum ahlul hadith. Ulama mentafsirkan asawadul as a'zam itu dengan ahlul hadith ulama-ulama as-salaf ahlu sunnati wal jamaah Abu Abul Qasim At-Tabari ia berkata atau Al-Alikai berkata fa innahum sawadul a'dham wal jumhurul adkham fihimul ilmu wal hukmu wal aqlu wal hilmu ia dimaksud dengan as-sawadul a'dham adalah para ulama ia adalah ahli hadis ahlus sunnah wal jamaah yang mereka berpegang teguh dengan ilmu dengan hikmah dan dengan akal serta al-hilm kesabaran Asalis, kenapa penafsiran as Adam itu keliru? Anna ahlal kurunil mufaddala minas sahaba faman ba'dahum kana i'tiqadum yumasil anwar kita wa sunnah bima urifa ba' ba'd bismi akidah salaf siwa ma zarra karnuhum min afradil mubtadi'ah alladina kasarahumus salaf. Eh bahwasanya tiga generasi ya utama kaum muslimin eh mereka di atas akidah as-salafu as ya maka kalau mau dibanding-bandingkan ya karena sebagian dai-dai yang penyesat sekarang ini mengatakan ya kalau kalian mengatakan as'aria sesat ya itu Ibnu Hajar Asqalani As'ari Imam Nawawi As'ari ya kalau kita mau ya tarungkan misalnya kita katakan sahabat nggak ada yang As'ariyah ya karena As'ariyah muncul pada tahun berapa ya setelah jauh dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya. Kalau dibandingkan dengan tadi, ya ulama-ulama asalnya itu banyak, Imam Majah, Imam Nawawi dan sebagainya. Kita katakan empat Imam Sunnah nggak ada yang bermadzhab apa? Asal apakah mereka salah? Para tabi'in apakah salah? Tabi'ut tabi'in yang nggak mengenal asalnya apakah salah? Para sahabat. Ya kalau kita mau apa? Banyak-banyakan ulama yang tidak asari, asari. Ya, ulama sahabat nggak ada yang ikut. Karena apa? Munculnya asari pada abad-abad ya setelah tiga generasi tadi. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Ya, intinya sekali lagi ada tiga makna dari al-jamaah dalam riwayat atau dari asar ulama as Yang pertama ulama, pemimpin kaum muslimin dan mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Namun yang kita baca dari riwayat-riwayat tadi itu mengarah kepada ya makna al-hakim al-muslim, pemimpin kaum al-muslimin. Ya apalagi dalam keadaan seperti ini kewajiban kita kembali kepada akidah salaf ya di antaranya berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin jangan mau ya diombang-ambingkan oleh aksi ini aksi itu dan sebagainya ya ini pesan Rasul talzam al muslimin kalau sudah banyak dai dai yang menyuruh ke neraka jahanam talzam jamaatul muslimin wa imamahum. Eh meskipun bukan berarti kita meyakini mereka masuk dari kesalahan tidak. Cuma kalaupun mereka salah, sikap alisuna yang seperti kita sampaikan dahulu itu bersabar. Kemudian kalau bisa menasihati mereka dengan cara rahasia, bukan dengan di hadapan umum, dicaci maki di hadapan umum. Kemudian kita apa? Banyak mendoakan mereka. Semoga mereka mendapatkan hidayah petunjuk. Dan semoga Allah menjaga keamanan di negeri kita ini. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Aku lukali lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.